السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقرة من لساني يفقه قولي وسدد به لساني وأهل قلبي بجاه النبي وصحبه والآله Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba takabar Abi Indah, tahirin amma ba'd Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para pendengar radioku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian mohon maaf kepada hadirin Tampilan Nana nggak seperti biasanya karena siang ngisi di di seberang lalu sorenya di Batu Layang lalu ngejar habis maghrib ke Al Falah sampai isya isya sampai sini eh, belum sempat makan belum sempat apa-apa baru selesai mandi ya. tidak apa-apa yang penting kita terkejar waktunya karena kalau pakai mama pakai ini lagi nggak sempat tadi. Baik kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini. Qala misalnya rahimahullah taala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi bi ulumi ini amin. Ila qaulihi kita sudah kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya itu cara-cara menyuci najis. Simple. Paham? Gak usah ribut-ribut bulat orang gini-gini. Kalau ada cara yang lebih mudah, ngapain nyari cara yang susah? Nah, itu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang simple. Sebenarnya setelah ini kita membahas air basuhan. Jadi habis kita berwudu, habis kita menyuci najis, habis kita uh, menyuci baju, airnya itu bisa dipakai lagi apa enggak? bisa dipakai dengan beberapa syarat. Nah, tentunya itu itu belum lah, belum belum apa namanya, belum waktunya kalian mempelajari itu karena agak tinggi. Lagi juga di sini banyak kan air itu dipakai ketika darurat saja. Nah, ini kita masuk kepada pembahasan hukum cuka yang berubah menjadi homer, tua atau kebalikannya tua berubah menjadi homer. Itu hukumnya bagaimana? Eh, tua berubah menjadi cuka. Walamma qaraqal musannif mimma yathuru bil ghusli syara'a fi ma yathuru bil istihalah. Maka tatkala pengarang kitab ini telah selesai membahas menyucikan sesuatu dengan basuhan maka beliau memulai, syara'ah memulai dengan membahas sesuatu yang berubah dengan sendirinya. Wahya inqilab syai' min sifati ila sifati ukhra, yaitu berubahnya suatu sifat ke sifat yang lain. Apa itu? Faqala idza taqallalatil khamr. Apabila khamr, minuman keras, arak dan lain sebagainya, tidak tahu anda yang lainnya, soalnya tidak pernah minum. Katanya cuka itu bisa menjadi minuman keras. Katanya, tidak tahu, anda tidak pernah nyoba. Ya. Juga begitu juga, homer itu dibuat dari perasan anggur. Jadi anggur diperas, diolah, entah bagaimana menjadi apa namanya minuman keras atau tapai. Tahu tapai? Ah, tapai itu katanya katanya itu bisa menjadi memabukkan. Pokoknya segala sesuatu yang halal tapi bisa menjadi mabuk. Kalau di Cirebon itu kalian di Jamblang ya. Di kalau kita mau masuk masuk ke Pondok Cirebon yang pusat itu di samping jalan di sebelum Hotel Santun itu ada yang jual air botol. Namanya air legan, tahu? Bukan degan, kalau degan itu kelapa. Legan, legan. Legen ya. Anak suka itu. Kalau dingin. Air legen. Bukan legend, Bu. Pernah tahu, Bu? Nah, di sini ada. Ada ya? Enggak tahu. Di mana? Kalau ada boleh Anak senang gitu. Enak rasanya. Itu katanya bisa bisa menjadi homer. Lama-lama bisa memabukkan. Nah, ini hukumnya akan kita bahas. Apabila ini pertama dulu, minuman keras menjadi halal. Nanti yang halal menjadi minuman keras. Jadi khamar berubah menjadi halal. Ya. Idza takhallalatul khamrah, apabila khamar berubah menjadi halal. Wahya al-muttakhadha min ma'in inab. Khamar itu yang dibuat dari perasan anggur, mutakhammiratin kanat al khamrah amla, muhtamiratan kanat amla. Baik secara terhormat ataupun tidak. Ini prosesnya. Anda tidak tahu proses membuat Homer itu tidak tahu. Karena tidak pernah nyentuh, melihat aja kagak ya. Nah pokoknya Homer berubah dengan sendirinya sorot khilan, berubah menjadi cuka misalkan. Jadi awalnya Homer dia berubah menjadi cu, cuka. Wakadat sayru ratuha khallan. Binafsiha tahurat. Maka dia menjadi cuka dengan sendirinya tidak ada campur tangan zat yang lain, tahurat maka dia menjadi su suci. Jadi kita punya homer punya homer tiba-tiba pas diminum jadi cuka atau pas dilihat jadi cuka. Nggak ada campuran bahan apapun, nggak ada campuran zat apapun, tiba-tiba berubah maka hukumnya su suci. Tempatnya juga su suci. Fahim teman boleh cuka itu kan boleh dimakan ya buat anu. Cuka itu kenapa pakai cuka? Orang di Jawa tuh nggak ada jeruk sambal. Eh, jeruk nipis tuh enggak ada. Adanya jeruk buah. Makanya mereka kepingin punya jeruk, akhirnya mereka buat cu cuka. Itu itu kalau di Jawa seperti itu. Wa kadza law taqallalat binaqliha min syamsin ila dhillin wa aksihi. Begitu juga kalau misal dia berubah, tadi dia berubah tanpa ada zat apapun. Ditaruh khamar ditaruh tiba-tiba berubah menjadi cuka halal. Beda kalau dikasih bubuk apa, ya, boleh, tetap haram. Atau dikasih zat apa. Atau dipindah dari awalnya panas, ditaruh di tempat yang dingin, tiba-tiba dia menjadi cuka. Maka tetap halal halal hukumnya. Atau kebalikannya, tempat dingin atau tempat gelap dipindah, ditaruh di tempat yang panas. Jadi cahaya, efek cahaya tetap halal. Nah, selain daripada efek ini, hukumnya ha, haram. Wa in lam tatakhallal al-khamratu bi nafsiha bal khallalat bi tarsyin fiha lam tatur. Wa in dan jika lam takhall tatakhallalil khamrah Homer itu belum berubah dengan sendirinya. Artinya dia nggak berubah dengan sendirinya. Bal tetapi halalat dia berubah Bitar syai'in fiha dengan dimasukkan zat di dalamnya dengan dimasukkan zat sesuatu di dalamnya lam tatuhur maka tidak suci. Nah, jadi misalnya Homer nanti kasih apa si garam misalkan, ya atau zat lain, berarti kan dia suci dengan bantuan alat lah lain. Enggak halal, tetap ha? haram. Fahim teman membelak? Wa idza tahuratil khamra, apabila khamr itu sudah suci, tahura dan nuha taba'an tempatnya juga suci. Botol kalau khamr sudah suci, maka tempatnya juga su suci. Ya, ini hukumnya. Jadi Homer itu dianggap halal Apabila dia berubah menjadi cuka, berubah dengan sendirinya tanpa ada campuran zat yang lain atau berubah karena dipindah tempat dari tempat gelap ke tempat terang atau sebaliknya, maka hukumnya halal. Selain dua ini, maka kalau dia berubah selain dua metode ini, hukumnya ha haram. Nah, tempatnya juga halal apabila halal dengan dua yang tadi saya sebutkan. Paham ya? Gampang ya. Lebih aman, nggak usah beli minuman keras. Selesai. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Kalau cuka halal berubah menjadi kompor ya tambah haram. Ustaz, ya bagaimana kalau awalnya halal, tapai. Lalu makannya mabuk. Legen tadi ya, dan lain sebagainya. Ada lagi katanya ikan apa itu? Ikan, tapi kayak kayak kura-kura tapi kalau nggak bisa makan bisa mabuk katanya. Nah, kan kan penyu dia anu itu. Hah? Pas-pas apa sih bahasanya? Hah? Langkas ya? Langkas. Belangkas, betul. Katanya kalau nggak bisa makan mabuk ya. Nah itu kalau nggak tahu makan bisa mabuk. Bagaimana hukumnya? Kalau sudah tahu kalau saya makan bakalan mabuk haram. Tapi kalau saya makan tidak mabuk ini. Karena saya bisa makan ha halal, halal ya, halal. Begitu juga yang lain. Tapai menaun. Habis tak makan tapi menawan, lebaran minum Coca-Cola. Apa yang terjadi? Wassalam itu. Wah saya kuat, yakin sih. Kalau ente yakin, Silahkan. Tapi kalau berbusa haram hukumnya. Menjadi ha? haram. Lebih baik bagaimana? Ambil aman nggak usah dimakan. Nah, itu ya. Nah, setelah ini sebenarnya pembahasan haid nifas. Hanya saja di kitab ini agak ribet. Nanti insya Allah tunggu ini udah udah agak gede-gede, udah setahun, udah paham, baru kita akan membahas tentang ha haid. Nah, belum umurnya. Belum umurnya membahas. Ada rumusannya. Buya itu ada rumusannya. Jadi gampang. Ini berapa hari, ini darah apa, ini darah apa. Sekarang kita loncat. Nah, jadi bukan berarti saya nggak mau bahas. Tapi nanti biar nggak mubazir Saya jelasin pun nggak paham ini. Kita lanjut, eh, lanjut hal-hal yang diharamkan bagi orang haid, nifas, junub, hadas kecil, hadas besar. Nah ini. Babul ladzi yahrumul hadas. Saya ambil dari kitab ini. Bab yang diharamkan bagi orang yang mempunyai ha, hadas. Catat. Ya. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu apa? Hadas kecil adalah yang apa saja yang mewajibkan wu, wudu itu hadas kecil namanya. Kalau hadas besar yang mewajibkan man mandi itu hadas be besar. Nah, sekarang yang diharamkan bagi yang mempunyai hadas kecil. Hadas kecil itu seperti apa? Enggak punya wudhu, batal wudhunya. Jadi yang tidak punya wudhu hadas kecil. Mereka tidak boleh empat. Nih, yang nggak punya wudhu, yang tidak diperbolehkan hanya berapa? Empat. Catat. Satu, nggak boleh sholat. Wajib maupun sun, sunnah. Sholat wajib, sholat sunnah. Nggak boleh. Wajibnya wajib sinonimnya fardu, baik fardu ain ataupun fardu kifah. Tetap tidak boleh, sama-sama tidak boleh. Begitu juga yang mirip-mirip dengan sholat. Tidak boleh. Contohnya apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah harus wudhu. Sujud tilawah itu apa Pak Ustaz? Kalau siapa Abdurrahman baca Jumat itu kan baca surah sejah sejadah. Apa ayatnya? 15 tuh. Waizahum, yasjudun ya. Idzahum yasjudun langsung su sujud. Orang awam apa? Ah, imam minta hukum, tidak iktidal langsung su sujud. Ya, pernah mikir kayak gitu. Duh kok langsung sujud? Yang lain suci ceruku kok yang lain sujud? Ah, itu namanya sembayang surat sejadah namanya. Sunnah hukumnya setiap Jumat subuh ya imam membaca surat sejadah panjang 30 ayat Nggak hafal Pak Ustaz. Nah, biasanya masjid-masjid besar tuh depan tempat imam wah, besar tulisannya. Pas ayat 15 ada ayat sejadah. Wahum yasjudun. Ayat sejadah maka disunahkan langsung su langsung baca doa sujud tilawah. Nanti diajarkan. Nah, belum bahas di sini. Ini bahas bab membatalkan apa bab hadas dulu. Habis itu bangun bukan bangun duduk dua sujud bukan. Bangun Lanjut lagi baca Al-Qur'an karena baru 15 ayat. Lanjut ayat ke-16 sampai ayat 30. Habis itu ruku, iktidal, sujud, duduk terus sujud, sujud bangun lagi. Faham atau tidak? Enggak mesti ayat sejadah, enggak. Ayat apapun yang ada ayat sejadahnya. Contohnya surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, itu ayat sejarah itu. Wasjud waqtarib. Ini lihat di Al-Quran. Ada kayak lambang sejadah gitu. Ah, baca sujud. Allah. Sujud. Sujud itu bukan langsung tutup. Kalau lagi sholat, kalau lagi sholat memang langsung sujud karena. Tapi kalau misal lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada muratal dengar ayat sejadah, bukan langsung sujud, bukan ada tata caranya juga harus takbir dulu, harus berwudhu dulu, random. Nah, nanti diajarkan nanti pelan-pelan. Ini bukan babnya. Soalnya kalau digabung-gabung nanti kalian anu kan. Begitu juga sujud syukur. Sujud syukur tidak boleh tanpa wudhu. Harus pakai wudhu. Kalau orang nggak berwudhu, sujud syukur hukumnya apa? Nggak sah. Random. Jadi sujud syukur itu apa itu sujud syukur? bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Contohnya apa? Punya anak. Alhamdulillah Pak, ini anaknya sudah Alhamdulillah aku punya cucu. Mau sujud syukur? Oh, tidak punya wudhu. Wudhu dulu, baru sujud syukur. Dapat duit segepok di jalan, misalkan. Alhamdulillah, ada hutang satu juta, dapat duit dua juta di jalan, misal. Langsung sujud syukur gitu di jalan gitu. Dikira orang gila gitu. Tidak boleh harus pakai wudhu, harus ada tata caranya. Sujud syukur tuh harus takbir. Allah baca niat, Allah Akbar, sujud, langsung sujud, langsung baca doanya, bangun, langsung salam. Seperti sholat. Ini banyak pemain bola. Begitu dia nyetak gol, oh, dia lari ke ujung lapangan langsung sujud. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Dilihat dulu, dia sujudnya bagaimana? Kalau dia takbir dulu Allahu Akbar, pas menghadap kiblat, pas punya wudhu, pas menutup aurat sah. Tapi pemain bola itu menutup aurat enggak? Ada celana aja, paha eh. Karena aurat laki-laki antara ruku dan su sujud, eh, eh antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Pemain bola bajunya, celananya di atas lutut semua. Ada caranya. Ah, ini banyak orang yang nggak tahu. mau sujud aja ya kan? Lihat di sinetron, apa oh, Allah sujud Pak Haji. Yang ada di televisi itu, yang melakukannya Pak Ustad. Pak Ustad pakai selendang yang warna merah putih itu, harga 15 ribu rupiah di pasar tengah. Pakai songkok hitam, begitu dapat Alhamdulillah sujud, langsung sujud loh. Ya apa? Berarti bukan Ustad itu. Karena sujud syukur ada hukumnya, ada caranya. Nanti akan dijelaskan. Ya, ada babnya nanti. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat harus pakai wudu. Jadi kalau nggak ada wudu, khutbah Jumat nggak sah. Pernah itu saya khutbah, bukan saya khutbah, saya di bawah khutbah imamnya. Masjid kampung inilah, nggak usah saya sebutkan masjidnya. Tiba-tiba khutbah khatib kentut. Batal atau tidak? Batal. Khutbahnya kalau dilanjutin nggak sah. Paham? Nggak sah. Dia harus keluar, dia harus berwudhu ulang lagi atau digantiin dengan khotib yang lah. Ya, karena khutbah harus dilaksanakan disampaikan dalam keadaan su. Makanya Said Alwi, abahnya Said Muhammad ketika khutbah batal wudhunya, bingung ini jamaah rame ini. Bagaimana ini anak? Anak turun, anak lanjutkan tidak sah karena anak hadas. Tapi kalau anak nggak lanjutkan, anak lanjutkan, nggak lanjutkan gimana? Akhirnya karena saya Alwi pintar, pas khotbahnya menyampaikan apa? Anak tahu kalian semua ini nggak tahu tata cara wudhu yang benar. Diambilnya ayat, jadi khotbahnya tata cara wudhu. Padahal beliau itu niatnya berwudhu, karena waktu itu wudhunya bah batal. Boleh atau tidak? Boleh, boleh. Siapa bilang nggak boleh? Khotbah itu kan apa saja yang penting baik-baik disampaikan. Sholat jenazah, begitu. Sholat jenazah harus pakai wudhu. Jangan tak ada wudhu main beriak sembahyang jenazah. Paham? Nah. Ustaz, ya sholat jenazah kan cuma tidak ada ruku, tidak ada sujud. Tidak ada cuma takbir aja empat kali. Masa nggak boleh tidak pakai wudhu? Masa harus pakai wudhu? Harus pakai wudhu. Harus pakai wudhu. Yang pertama, jadi yang tidak boleh bagi orang yang hadas kecil, mereka tidak boleh sholat, wajib maupun sunnah, dan yang seperti-seperti sholat yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf tidak boleh, tawaf di Mekah. Tawaf meng, meng, apa, mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali. Nanti kalau kalian umroh, insya Allah kalian paham. Ini tawaf ini, tawaf ini harus pakai wudhu. Karena dia itu kedudukannya seperti sholat tahiyatul masjid. Makanya di Mekah, di Masjidil Haram itu nggak ada sholat tahiyatul masjid, tidak ada. Adanya tawaf. Jadi kalau datang tawaf, paham? Jangan nanti pas umroh sholli sunnah tahiyatul masjid, tidak ada. Masjidil Haram nggak ada tahiyatul masjid yang ada tawaf. Tawaf ya, tujuh kali putaran. Yang ketiga menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Ini keempat. Tiga dan empat. Tiga menyentuh Al-Quran. Empat membawa Al-Quran. Nah, yang ketiga dulu, menyentuh Al-Quran. Yang dimaksudkan Al-Quran di sini apa? Segala sesuatu tulisan Al-Quran, Al-Quran Walaupun hanya separuh ayat. Paham? Tujuannya adalah untuk tila, tilawah. Jadi apapun tulisan Al-Quran. Contohnya apa? Kemarin ada yang bertanya. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim di papan tuh. Tulis. Iya, atau tidak? Bismillah itu Al-Quran apa tidak? Al-Quran. Maka menyetuh papan tulis itu. Bismillahnya itu tidak boleh. Hah? harum. Fahim atau tidak? Buku, buku. Bagaimana? Kalau ada kalimat Bismillahirrahmanirrahimnya, kalimat Bismillahnya itu jika ditujukan untuk Al-Quran, jika ditujukan tulis Al-Quran, maka nggak boleh membawanya. Hemtum. Ustaz, ya. Ini ada Bismillah, ada juga huruf Latin tulisan yang lain. Bagaimana? Kalau lebih banyak ayat Al-Quran daripada Latinnya, maka hukumnya seperti Al-Quran. Tapi kalau lebih banyak huruf Latinnya daripada e, ayat Al-Qurannya, maka nggak apa-apa memegangnya. Misalnya ada tulisan apa? Ceramah, ya, potongan ceramah, ada ayat Al-Qurannya, ceramah-ceramah. Ayat Al-Qurannya tiga, tulisannya banyak, nggak apa-apa dipegang. Tapi tetap adab ketika memegang tulisan Al-Qurannya harus pakai wudhu. Itu memlak. Ini menyentuh Al-Quran. Berikutnya membawa Al-Quran, tidak boleh. Menyentuhnya tidak boleh, apalagi membawa. Membawa ya begini. Bawa. Paham? Di dalam tas bagaimana? Kalau al quran di dalam tas. Kalau tasnya hanya Al-Quran tok, tidak boleh. Paham? Tapi kalau di tasnya ada lipstiknya, ada pulpen, ada buku tulis, ada handuk, ada anu, pas ada mushaf. Bagaimana? Kalau niatnya tidak membawa Al-Quran, niatnya membawa handuk, membawa anu, kebetulan ada Al-Quran, tidak apa-apa. Tapi kalau memang niatnya membawa membawa Al-Quran, yang lainnya itu hanya sambilan, hukumnya harus pakai wudhu. Paham atau tidak? Kadang kan ada pengajian bawa Al-Quran, bawa mukena. Ada barang selain <laughs> Al-Quran. Ya niat kamu bawa apa? Bawa Al-Quran apa bawa mukena? Ya kalau bawa mukena, berarti tidak apa-apa. Tapi kalau niat yang bawa Al-Quran harus pakai wudhu. Kan itu memang Nah. Begitu juga aplikasi di HP. Aplikasi di HP. Aplikasi di HP kan ada Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Kalau dinyalakan aplikasinya itu hidup pas lagi buka Al-Quran hidup maka hukumnya seperti Al-Qur Al-Quran. Tapi kalau lagi mati, gak dijalankan aplikasi Al-Qur'annya, maka hukumnya seperti HP biasa. Paham ya? Berarti boleh megangnya tanpa wudhu. Tapi kalau pas mau baca Al-Quran, buka aplikasi Al-Quran, pegang. Wah, Al-Quran jelas tulisannya. Maka harus, hukumnya seperti Al-Quran, harus pakai wudhu. Dalilnya seperti apa? Nih, di kepala kita ini kan ada hafalan Quran kan? Walaupun tidak 30 juz, tapi kan hafal Fatihah, Alif ya. Terus apa lagi? Ah, apa kula udz wala kula udz Nah, ini ada Al-Qur'an di kepala ini. Apakah kalau kita masuk WC, otak kita kita keluarkan dulu baru masuk? Kan tidak. Paham? Loh, ini ada Al-Qur'an Pak Ustaz di dalamnya. Ini kalau masuk kan membawa Al-Quran di dalam WC nggak boleh haram. Ini ada Al-Quran ini ya, mati bener. Karena nggak diucap ada di kepala. Bener. Tapi kalau di dalam kamar mandi kita mengucapkan ayat Al-Quran boleh apa tidak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ada bentuknya, ada bentuk Al-Quran yang keluar darimu, yaitu suara Al-Quran, nggak boleh. Tapi kalau nggak apa, walaupun hafal 30 juz, nggak ya boleh masuk kamar mandi. Yang penting nggak diucapkan. Paham Nah, sama seperti yang di HP. Paham Nah, itu. Jadi orang yang hadas kecil, mereka tidak boleh empat. solat, tawaf, mem memegang Al-Quran dan membawa Al-Quran. Al ya. Kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya di jalan nemu potongan Al-Quran. Ini kalau nggak diambil ntar diinjak-injak ke gilas ban motor misalkan. Tapi kalau diambil saya dalam keadaan nggak berwudu haram dong nggak nggak haram. Karena apa daru darurat. Begitu juga ini sebutkan ada beberapa soal. Anak kecil, anak kecil, anak kecil TPK TPK itu boleh membawa Al-Quran. Walaupun dalam keadaan tidak berwudu wudhu dengan tujuan membawa Al-Qur'an untuk ngaji, untuk belajar. Ini pendapat menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Nah, jadi tujuannya untuk belajar. Anak kecil itu kan tidak ngerti wudhu itu Banyak kan ngaji tidak. Kau udah wudhu belum? Belum. Apa dia tidak boleh ngaji? Boleh. Khusus anak kecil. Kalau ente tidak boleh. Karena ente bukan anak kecil lagi. Ya. Jadi kalau anak kecil dia bawa buku ikro. Karena ikro itu ada ayat Al-Qurannya. Ya, bagian terakhir kan jus apa sudah itu? Anak kecil boleh. Eh, Fahim teman lah. Jelas ya, anak kecil. Begitu juga, ini masalah yang kedua. kulit Al-Quran, sampul Al-Quran. Sampulnya, sampulnya ini. Nah, ini sampulnya Al-Quran. Itu tidak boleh dipegang. Tidak boleh dibawa. Ya. Kecuali, walaupun dia sudah lepas. Karena kalau sudah lepas, orang masih menganggap ini sampul Al-Qur'an. Nah, kan beda tuh sampul Al-Qur'an tuh. Warnanya kuning kan? Ada yang warnanya hijau. Jelas kan? Ada Asmaul Husna di bagian dalamnya itu. Orang jadi tahu, oh ini ini sampul Al-Qur'an nih. Walaupun terlepas dari Al-Qur'an karena pernah nyentuh dengan Al-Qur'an, nggak boleh dipegang, haram dipegang kecuali dalam keadaan berwudu. Kecuali misalnya sudah digunakan untuk menempel kitab lain. Ini mushaf Al-Quran, tapi sudah terlepas. Saya ambil, saya tempelkan ke kitab fikih misalkan. Maka dia bukan Al-Quran lagi. Dia tempel kitab fikih. Itu hebatnya orang yang berhubungan dengan Al-Quran. Sampul aja terpisah dengan Al-Quran. Haram menyentuhnya. Kecuali dengan wudhu. Padahal sudah pisah. Kenapa? Karena pernah berhubungan dengan Al-Quran. Al-Quran. Maka bagaimana dengan orang yang berhubungan dengan Al-Quran? Lebih lagi, kalau sampul saja mulia, nanti lihat kambing, kulit kambing, kalau ditempelkan ke beduk, tiap hari diketok, dipukul. Belum orang bangun, dia udah dipukul duluan. Azan subuh, tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum, tum, iya kan? dipukul Tapi kulit kambing kalau ditempelkan ke Al-Quran, ada yang berani mukul. Ada diambil, dicium, ya, dijunjung, dikasih minyak wangi, dibawa, nggak boleh bawanya nggak boleh begini, bawanya harus begini atau begini atau taruh begini ya kan? Dulu kalau anak-anak kecil itu bawa Quran taruh sini. Anak dulu kalau ngaji sama orang tua Al-Quran bawanya begini. Dari rumah sampai rumah guru ngaji. Jaraknya 500 meter lebih. Begini terus. Anak minta Quran gede, sekalian jadi payung. Quran gede. Diajarkan, jangan sampai Al-Quran di bawah. Itu hebatnya. Ah, budak sekarang bawa Quran begini. Tegur itu kalau ada anak tinggi. Harus hormat sama Al-Quran. Al, -Quran. Al -Quran. itu mulia. Kenapa kamu cium itu kulit kambing? Masa kambing dicium? Saya bukan mencium kulit kambing, tapi saya mencium Al-Qur'an. Loh, itu kan kulit kambing. Karena kulit kambing berhubungan dengan Al-Qur'an, maka mulia. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada para penghafal Al-Qur'an, jenazahnya akan kekal di kuburannya. Akan kekal, maka hafalkan Al-Qur'an. Sebisa kalian. Gak bisa 30 juz, 20 juz, gak bisa 15, 10, sedapatnya. Itu. Ya, itu jenazahnya akan ke Ustaz, ya apa saya saya apa setuju Ustaz? Ya, apakah jasad saya akan kekal? Insya Allah kekal. Ya mungkin jarinya aja yang kekal atau kepalanya, ya kan? Insya Allah yang hafal Quran jenazahnya akan dijaga oleh Allah di kuburan kekal. Begitu juga kalau ada orang yang hafal Quran, anaknya hafal Quran, maka orang tuanya nanti akan diberikan mahkota dari cahaya di alam kubur. Ini hadis dari Nabi. Oh, anaknya hafal Quran, orang tuanya di alam kubur akan diberikan mahkota dari cahaya. Maksudnya apa? Hidup mulia, hidup enak. Padahal anaknya cuma hafal Quran doang, nggak ngirim fatihah, nggak takziah, nggak ngirim doa, enggak. Cuma hafal Quran doang, udah dapat apa lagi? Baca Quran, fatihah dikirimin, pak tambah mulia. Fedum. Itu diantara kemuliaan orang yang punya Al-Quran. Orang yang hafal Quran nggak akan pikun. Tidak akan pikun. Masa tuanya nggak akan pikun. Dan jasadnya akan seperti awet muda. Nggak pernah bongko, peot, ya, tulang rusuk dah bergetar getah enggak ada Orang hafal Quran dijamin oleh Allah Subhanahu Nah, orang yang hafal Quran dijamin wajahnya bercahaya. Memandang wajahnya enak. Coba lihat orang walaupun kulitnya hitam, nanti jadi putih seketika. Jadi kalau ente pengen putih, jangan pakai pon. Hafal Quran. 30 juz, insya Allah bercahaya. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ente lihat orang-orang yang hafal Quran, tapi hafal Quran yang betul-betul hafal. Karena ada orang sekedar hafal habis itu hilang. Al-Quran itu paling cepat dihafal, paling cepat pula lupa lupanya. Random. Ah, ini saja pertemuan kita pada malam hari ini. Ini ada beberapa masalah Nah, ini kalau ada Quran dan tafsir di satu kitab, misalnya ngaji tafsir. Ada Al-Quran kita tafsir, misalnya kita tafsir lain. Bagaimana? Boleh memegang dan membawanya tanpa wudhu apabila huruf tafsirnya lebih banyak daripada Al-Quran. susah kan ya. Al-Quran itu kan jumlahnya 6.616 ayat. Tapi menurut Imam Malik Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Ayat, hurufnya. Tafsir Jalalan itu itu harus pakai wudhu. Ya, karena beda dua huruf doang. Nah, ingat, tafsirnya itu lebih banyak dua huruf daripada ayat Al-Qur'annya. Jadi cuma beda dikit harus pakai wudhu. Ya. Boleh bagi orang yang berhadas membolak-balik kertas Al-Qur'an dengan kayu atau dengan ini, apa namanya? Dengan tali, dengan perantara, boleh. Tidak boleh dengan tangannya. Kalau dengan tangannya haram. Tapi kalau pakai jari, eh apa pakai lidi itu atau pakai ini atau pakai kayu dibolak-balik boleh. Paham? Bagi orang yang ha hadas. Misalnya ada hajat apa tiba-tiba enggak mau wudu, ambil kayu, ambil misalnya ini kayu, putar gini. Gitu. Nah, boleh bagi dia. Paham? Ini banyak nih permasalahan-permasalahan. Terakhir, terakhir, haram menyentuh dan membawa segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran. Contoh kotak lemari untuk Al-Quran. Udah dibahas pada pertemuan sebelum. Jika memang tempat itu khusus Al-Quran, nah, jadi kalau di masjid ada kayak wadah, kotak atau lemari khusus Al-Qur'an, maka lemarinya pun haram menyentuh menyentuhnya. Paham dong? Kalau kalau nggak nggak khusus Al-Quran misalnya tempat mukena, tempat tasbih, Al-Quran juga di situ. Jadi bukan khusus Al-Quran toh, nggak apa-apa menyentuh lemari. Tapi kalau lemari yang memang khusus Al-Quran, kotak yang memang Al-Quran haram menyentuhnya kecuali dengan wudhu. Wallahu a'lam bishawab.